Saudara kini dimuliakan Allah, para pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada, sebutlah salam penghormatan terindah dari hati saya yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi ikhlasan niyah, wa husnu tawiyah, wa istijabatul du'a, wa burdal Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kekuatan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal ah, pemirsa pasti itulah mendengar tuh. Lihat. Di luar saat ini tengah hujan deras petir loh pemirsa. Tapi subhanallah, yang ada di tengah-tengah saya ini betul-betul wajah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Hujan tidak menjadi hambatan, petir bukan menjadi satu halangan. Ah ingat, kalau orang sudah terkena virus cinta kepada Allah, maka dia akan siap mengorbankan apapun untuk Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah dimabuk cinta, maka dia akan korbankan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan cinta kita yang dahsyat ini akan menghantarkan kita untuk mudah sampai ke syurga Allah. Amin ya rabbal. Ah, ini hari saudaraku dimuliakan Allah, pemirsa yang budiman, ini hari kita akan berbicara tentang cinta. Satu hari saya pernah dapat SMS dari salah seorang mahasiswa. SMS langsung ke handphone saya. SMS terkirim. Begitu saya baca, saya sempat tersenyum lihat isinya. Ustadz Ahmad, besok tolong ceramah di tempat kita. Judulnya adalah AADC. Ada apa dengan cinta? Lalu saya balas SMS mereka. SMS eh, diterima. Isinya apa? Ada apa dengan kalian? Kalau ngomong-ngomong soal cinta, Tema hari ini kita sedikit unik. Pemirsa pasti penasaran. Judulnya adalah AADC. Ada apa dengan cinta? Yang jelas ada ada saja loh pemirsa. Kalau ngomong-ngomong soal cinta, cinta memang kelihatan singkat, kata-katanya pendek, tapi dengan singgang singkat bisa membuat orang selamat di hadapan Allah, bisa membuat orang mulia di mata Allah. Ayo coba kita lihat ada berapa huruf sih? Ada lima kan? Yang pertama huruf C, yang kedua huruf I, N, T, A. Cinta loh pemirsa. Cuma lima huruf loh pemirsa. Tapi dengan lima huruf ini orang bisa mulia di mata Allah. Dengan lima huruf ini orang bisa hina di hadapan Allah. Pertanyaannya, cinta seperti apa yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah? Dan cinta seperti apa yang bisa membuat kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah Ketika seseorang dia mencintai Allah Mencintai Rasul Melebihi apapun yang ada di muka bumi ini Maka cinta yang satu ini Bisa membuat dia mulia di hadapan Allah Dan mulia di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi ketika seseorang dia mencintai manusia-manusia yang lain, dia cinta kepada suaminya, dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada anaknya, dia rindu kepada dia cinta kepada kedudukannya. Melebih rasa cinta dia kepada Allah dan Rasul Maka cinta yang seperti ini Bisa mendatangkan murkanya Allah Dan membuat dia jauh dari Allah Dekat dengan bencana Makanya tanyakan kepada diri kita Sebesar apa rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul Orang kalau cinta dengan Allah Ciri-cirinya dia akan selalu menyebut sesuatu yang dia cintai Man ahabba syai'an Aktara min zikri Siapa yang mencintai sesuatu Maka sesuatu yang sangat dia cintai Akan senantiasa Dia sebut-sebut di mana saja dia berada kalau dia cinta dengan Allah, dia akan selalu berzikir mengingat Allah. Kalau dia cinta dengan Rasulnya, maka dia akan selalu bersalawat kepada Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin Kalau dia cinta kepada Rasul Maka lidahnya akan selalu senantiasa bersalawat kepada Rasul Ah, ngomong-ngomong soal cinta kepada Rasul Jangan lupa loh Pemirsa yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia saja memuliakan Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai dunia beserta isinya bersalawat untuk Nabi Muhammad Maka tanyakan dirimu Apakah ini hari engkau sudah memuliakan Rasul? Apakah ini hari engkau sudah bersalat kepada Rasul? Karena Allah yang maha mulia saja memuliakannya. Kalau ada manusia, makhluk yang hina, yang sering berlumur dengan dosa, tidak mau bersalat kepada Rasul, tidak pandai mencintai Rasul, dan tidak mau memuliakan Rasul, apa dia tidak malu dengan Allah yang maha mulia saja memuliakan Rasul? Allah subhanahu wa ta'ala mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasul lihat ada firman Allah Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad Inna Allah wa malaikatahu yusalluna sallim wa barik. Mm-hmm. Ah, saudara yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang budiman, jangan kemana mana Kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Ngomong-ngomong soal cinta, orang kalau sudah mencintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebut sesuatu yang dia cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, teori cinta kalau seseorang itu sudah terkena virus cinta, maka dia akan siap mengorbankan apapun untuk sesuatu yang dia cintai. Harta, benda, nyawa pun siap kita dia berikan untuk sesuatu yang dia cintai. Sebagai contoh, lihat saudara kita di Palestina. Tahu Palestina nggak? Di mana? TV <laughs> ayak-ayak wae Palestina itu dekat sebelah sono Cengkareng kalau naik pesawat nyampe lah kira-kira berapa jam saya nggak tahu kalau naik beca di Palestina lihat ada saudara-saudara kita mereka berperang melawan Israel mereka tidak pernah takut tidak pernah mundur barang satu tapak mereka senjatanya cuma batu, sementara orang Israel pakai senjata meriam loh, meriam sungguhan, jangan main-main, meriam beneran, bukan meriam belina loh. Tapi orang Palestina nggak pernah takut. Walaupun dia saudaranya bermandikan darah, tapi jihadnya tetap semangatnya betul berkobar. Kenapa? Jawabannya satu, karena mereka sudah dimabuk cinta dengan Allah dan Rasul. Kalau sudah terlalu cinta kepada Allah dan Rasul, nyawa siap diberikan untuk Allah dan Rasul. Ah, pemirsa, termasuk yang ada di samping saya, hujan-hujan masih rajin pengajian petir tidak menjadi halangan. Ini hari kita duduk di Masjid Baitur Rahman, walaupun di luar suasana tengah hujan. Kenapa bisa begini? Mereka semua pasti sudah berangkat dari rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Ah, ngomong-ngomong soal cinta. Fenomena yang ada sekarang, terkadang yang namanya anak muda lebih mencintai artis ketimbang rasulnya, ketimbang Allah Tuhannya. Ketika dia mendengar nama Rasul, boro-boro dia mau membaca salawat kepada Rasulnya. Tapi ketika dia melihat artis, oh dari jauh udah teriak-teriak artis idolanya. Hati-hati loh, dengan cinta seseorang bisa mulia dan dengan cinta seseorang bisa hina. Saya ingatkan ada sebuah hadis Rasul pernah mengatakan almaru ma'a man ahab. Manusia akan dibangkitkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita di dunia saat ini kita sudah memutuskan bahwa yang pertama yang kita cintai adalah Allah dan Rasul, maka nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar bersama grup dengan Rasulullah. Kalau sudah masuk barisan Rasul, artinya kita akan dekat dengan syafaatnya. Kalau sudah dapat syafaat Rasul, pasti kita akan masuk ke dalam syurgaNya Allah. Maka jangan salah memilih siapa idola dan engkau orang yang engkau cintai. Kalau kita cuma cinta kepada artis, cinta kepada manusia biasa, hati-hati loh nanti dibangkitkan masuk barisan mereka Boro-boro mereka mau nyelamatin kita Orang untuk diri mereka sendiri mereka belum tentu bisa menyelamatkan diri mereka Betul? Hmm. Makanya ada cerita nih Ada anak muda tergila-gila dengan artis Uh, Lihat artis lagi manggung konser teriak-teriak Aril, Aril, Aril Tiba-tiba dia lagi ngefan dengan Aril teriak Ada yang berantem di belakangnya Dia ketusuk pisau <clears throat> Mati meninggal dunia kalimat terakhir yang menempel di lidahnya adalah kalimat idolanya Aril, Aril, Aril. Ayo kita hubungkan kejadian ini dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Orang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang dia idolakan. Idola dia tadi siapa? Aril. Berarti nanti di padang mahsyar bangkit dengan Aril. Hadis kedua, kata Nabi apa? annasu yub'atsuna ala ma ali. Manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah di padang masyar menurut bagaimana proses dia mati. Kalau matinya lagi hadir pengajian nanti dibangkitkan lagi ngaji. Kalau matinya lagi sholat nanti dimuliakan Allah bangkitnya lagi sholat. Kalau matinya lagi zikir nanti dibangkitkan lagi zikir. Kalau matinya lagi azan nanti dibangkitkan lagi azan. Ah kalau yang tadi matinya lagi neriakin Aril berarti dibangkitkan lagi manggil-manggil ah Nanti di padang mahsyar dia dibangkitkan teriak lagi, "Aril, Aril, Aril." Aril dari jauh mendengar lalu menjawab, "Ada apa denganmu?" Eh, ini namanya cinta yang menyesatkan. Aril belum tentu lu bisa menyelamatkan dia. Makanya mulai saat ini, detik ini pastikan cinta kita kepada Rasul. Tidak ada yang bisa menggesa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan apa? la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul belum sempurna iman seseorang kalau dia belum bisa mencintai diriku, melebihi rasa cintanya kepada dirinya, melebihi rasa cintanya kepada orang tua dan orang tuanya, melebihi rasa cinta kepada anak istrinya dan melebihi rasa cinta kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau orang dia bisa mencintai Rasul melebihi apapun berarti imannya sempurna. Tapi pemirsa, kalau orang dia belum bisa mencintai Rasul, dia lebih mencintai anaknya ketimbang Rasul Berarti imannya belum sempurna di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tuh. Ada seorang suami bilang ke istrinya Mama bangunin dong anak kita suruh sholat subuh berjamaah Kadang-kadang istri nggak sadar suka ngomong Papa biarin anak kita tidur Orang semalam dia bergadang main PS biarin kita yang sholat, anak biarin tidur. Kalimat ini menandakan dia lebih cinta kepada anaknya ketimbang cinta kepada Allah dan ketimbang rasa cintanya kepada Rasul. Berarti cinta yang seperti ini bisa membuat dia hina dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ah, ngomong-ngomong soal cinta, ada yang mau bertanya? Ya, saya. Ah, silakan. Nama saya Mas Didin. Saya mau nanya Ustaz, uh, kalau kita mencintai sama manusia, faedahnya bagaimana? dan cinta dengan Rasulullah uh, faedahnya juga bagaimana dengan Allah juga begitu apa faedahnya gitu. Baik, ah mungkin maksudnya kalau kita cinta dengan Allah untungnya apa sih? Kalau cinta dengan Rasul apa sih yang bisa kita dapatkan? Ah yang jelas kalau kita mencintai Allah maka Allah akan cinta kepada kita. Jangan mimpi loh Allah mau mencintai kita kalau kita nggak punya rasa cinta kepada Allah. Bagaimana cara mengekspresikan rasa cinta kepada Allah? Gampang. Pertama, lakukan apa yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang sudah Allah larang. Kalau seseorang itu mengerjakan apa yang sudah Allah perintahkan, kemudian dia menjauhkan dirinya dari apa yang Allah larang, maka insya Allah lambat laun dia akan bisa meraih cintanya Allah dan Allah akan cinta kepada dia. Semua apa yang dia lakukan di muka bumi ini akan Allah riba'i, akan Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Nanti ketika dia di padang mahsyar, di akhirat dia akan diberikan kemuliaan. Ah, kalau seseorang dia mencintai Rasul, apa yang akan dia dapatkan? <laughs> Tenang, tahan dulu jawabannya setelah yang satu satu ini. Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah. Ah, kembali ke tadi. Kalau seseorang dia mencintai Rasul, apa yang akan dia dapatkan? Yang jelas dia akan meraih syafaat Rasul. Karena Rasul tentu tidak akan pernah membiarkan dan menyanyiakan orang yang mencintai Rasul. Orang yang cinta kepada Rasul akan diberikan kemudahan dan keselamatan berupa syafaat. Saya jadi teringat, zaman dulu ada salah seorang pedagang kurma yang tergila-gila kepada Rasul. Tiap hari kalau dia mau pergi ke pasar, mau dagang, berhenti depan rumah Rasul, cuma mau lihat wajah Rasul walaupun sebentar. Kemudian ketika Rasul keluar, dia senyum, lihat Rasul, nggak ngomong banyak, langsung dia pergi. Besok begitu, terus berulang-ulang. Lalu ditanya Rasul, wahai Fulan, kenapa engkau setiap hari lihat aku tersenyum? Apa katanya? Ya Rasul, aku cinta kepadamu. Rasanya kalau satu hari nggak lihat wajah orang yang aku cintai, rasanya aku rindu Rasul. Esok hari ditunggu Rasul, dia datang Rasul duluan yang tersenyum. Besok terus berlama kelamaan Rasul nunggu dia nggak datang datang. Ternyata dia pergi menghadap Allah meninggal dunia. Lalu Rasul datang kepada keluarganya. Ketika itu Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, saksikanlah ini orang akan diselamatkan Allah dari azab kubur karena dia sudah mencintaiku. Coba bayangkan, baru lihat wajah Rasul dengan rasa cinta dijamin selamat dari azab kubur. Bagaimana dengan kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasul, yang senantiasa meniru akhlak Rasul, yang senantiasa kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mustahil kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Berbahagialah orang-orang yang selalu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ah, yang ketiga, apa sih manfaatnya kita mencintai sesama kita? Irhaman fil ardi, yarhamkuman fis sama. Kata Allah kalau seseorang itu dia bisa mencintai saudaranya, mencintai semua yang apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan cinta kepada kita. Ingat Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum pandai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Terkadang kita lebih cinta diri kita masa bodoh dengan keadaan orang. Kalau ada orang yang begitu dia cinta kepada dirinya tapi dia tidak pernah peduli dengan apa yang ada di sekitarnya berarti dia tengah mengalami krisis cinta krisis iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang pandai memilih mana cinta yang bisa menyelamatkan kita, mana cinta yang bisa memuliakan dan menghindar menjauhkan diri kita dari cinta-cinta yang bisa membuat kita jauh dari Allah, jauh dari Rasul dan dekat nanti dengan murkanya Allah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min asyqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa min kulli shay'in la yuta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha menguasai setiap bentuk kejadian. Jadikanlah kami yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang selalu pandai mencintaimu, mencintai Rasulmu di atas segala-galanya. Ya Allah, jadikanlah cinta ini menjadi penyelamat kami di dunia dan bisa memuliakan kami nanti di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara ku dimuliakan Allah Para pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu pandai mendekatkan diri kepada Allah Mendekatkan diri kepada Rasul Dan menjalin silaturahim di antara kita Hadanallah iya kawan jema'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh